Pak Heru, selamat siang. Iya, siang. Silahkan. Komentar saya satu, apa gaji kalau sampingannya lebih besar? Lihat aja gayus, ini berapa sih? Tapi sampingannya kan jauh lebih besar. Asim. Pak Dazi, selamat siang. Iya, selamat siang. Silahkan Pak. Selamat siang. Ya. Kalau menurut saya, gaji hakim itu, itu saya eh, setuju kalau, kalau naik setuju saya malah kalau jaksa hakim itu harus gajinya itu bagus tapi kalau kalau misalnya akhirnya ketemu bahwa dia itu disogo ah, jaksa atau itu harus dihukum mati tapi fasilitas gaji itu saya setuju naik mbak kalau nggak naik ya susah dong itu kalau menurut saya maaf ya Ali selamat siang Pak silakan ya selamat siang ya saya sih dengarnya cukup prihatin juga ya kalau sudah berapa tahun nggak naik, tunjangan juga belasan tahun nggak naik. Ini kadang-kadang di pemerintah memang kebangetan juga. Satu segi dia mau menuntut supaya adil, ya. Tapi lain segi dia nggak memperhatikan masalah-masalah yang prinsip. Coba aja lihat pemerintah ribut-ribut soal itu kemudian DPR tunjangannya berapa tahun sekali naik, ke sini dibayar, ke sana kunjungan dibayar. Tapi yang orang penegak keadilan ini nggak diperhatikan. Ya bukan berarti saya setuju dengan cara-cara dia demo-dia mogok gitu ya, cuman memang di sini kelihatan pemerintah nih hanya memikirkan apa kelompoknya, memikirkan hanya eh, sekedar menyenangkan golongannya sendiri, tapi nggak melihat secara keseluruhan bangsa ini gitu. Terima kasih Pak. Pak Karya, selamat ya. siang silakan. Siang. Ah, di Indonesia ini khususnya untuk pegawai negeri, pemerintah harus ah, betul-betul uh, direstrukturisasi. Satu sisi departemen-departemen tertentu, misalnya di departemen kesehatan yang saya tahu persis karena istri saya juga di situ banyak tuh pegawai negeri PNS yang kerjanya satu hari paling mantap dua jam tiga jam puskesmas kecil tapi karyawannya PNS-nya yang resmi PNS resmi itu bisa dua belas orang mereka pasti satu hari cuma kerja dua jam nah ini satu sisi kan terjadi pemborosan tapi satu sisi seperti yang hakim gitu mereka kerjanya menumpuk kertas banyak tapi kesejahteraan kurang alangkah baiknya misalnya mereka-mereka yang eh, ditempatkan di posisi yang berlebihan itu dikurangi atau diberhentikan lebih cepat terus dananya kan bisa dipakai untuk eh, menambah gaji-gaji kepada PNS-PNS lainnya memang betul-betul membutuhkan penambahan gaji misalnya di pos Indonesia itu tukang ngantar-ngantar surat itu kesian tuh pagi, siang, sore, mandi hujan, panas gajinya berapa Nah ini kenapa nggak nggak nggak diperhatikan pemerintah? Tolonglah ini jangan hanya satu sisi dinaik-naikin kerjanya nggak banyak, yang kerja berat-berat nggak enak naik ini. Nanti memancing orang korupsi ya, jangan heran jadi korupsi semua jadinya. Terima kasih. Sore Pak Anton. Selamat sore. Ya silakan Pak Anton yaitu kasihan sekali Bapak-Bapak Hakim, Bapak Ibu Hakim itu sudah 11 tahun tidak naik gaji suruh aja korupsi lah daripada dikorupsi rutin dikorupsi anggota DPR dikorupsi Kayus gitu kameramen aja korupsi itu ya biar gajinya banyak makasih terima kasih Pak Anton ada Pak Firman halo halo ya silakan Pak Firman Ya begini ya, menurut saya itu hakim-hakim, bapak-bapak hakim itu harus dinaikkan ya gaji dan tunjangannya Pak ya. Karena mereka kan untuk menjadi hakim kan tidak hanya membalikan telapak tangan saja Pak. Mereka kan sebelum menjadi hakim itu kan ada menuntut ilmu lah, ya katakanlah ada menuntut ilmu. Lalu kan eh, pada saat menuntut ilmu itu kan mereka kan eh, memerlukan banyak biaya jadi ya saya kira untuk menaikkan gaji untuk para hakim-hakim itu ya sesuai lah Pak. Nah, eh, lalu yang kedua itu eh, terdakwa itu kan kalau misalnya di sidang itu kan selalu memanggil Pak Hakim atau Ibu Hakim itu kan yang mulia Pak. Tapi ada yang hakim yang memanggil awal itu yang mulia juga Pak. Yaitu uh, eh, Tambunan Pak. Yang terima kasih. Halo Pak Johan. Oh ya, Pak Kasih. Ya, silakan Pak Johan itu gaji AG mulai dari sejuta sekarang itu itu terlalu di di dalam ini kan Indo bukan negara lain negara yang udah 66 tahun merdeka merdeka tapi bukannya matang tapi malah jadi busuk semua oleh koruptor tapi Indonesia itu dasar digaji juga udah kaya semua nggak perlu naik gaji itu dia kan memasin biar keruh makasih terima kasih Pak Johan ada Pak Aryo halo Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak. Komentar saya terlalu masa kejengan naik-naik. Ya mau ke aja semua itu namanya penghisapan manusia oleh manusia, eksploitasi yang terlompar long para pejabat, korupsinya gede-gedean, hakimnya suruh makan apa ya pasti aja. Nanti jadi hakimnya itu jual beli kasus. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak Aryo. Masih ada waktu? Halo. Ya silakan Pak Yusuf. Selamat sore para pemirsa, hakim itu posisinya adalah wakil Tuhan. Karena itu sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman harus ditunjang segala-galanya oleh negara. Sangat menyedihkan sekali kalau hakim-hakim di Indonesia empat tahun gajinya tidak naik, lalu sudah sembilan tahun tunjangannya juga tidak naik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Wahyu, halo. Halo, selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Wahyu. Ya, saya mau kebetulan ini Pak eh, masalah-masalah seperti ini kan menjadi polemik dulu Pak. Itu nggak bisa dibicarakan di antara eh, pemerintah lah orang-orang pemerintah. Kalau gini kan jadi buang energi gitu Pak. Jadi ada hal-hal yang belum matang udah dilempar ke pers ngomongin ke wartawan dulu gitu loh. Jadi aneh ini kan buang energi kita semua jadinya menurut saya sih begitu Pak. kasih Terima kasih. Sore Ibu Wati. Sore. Ya Bu. Memang harusnya supaya dia nggak korupsi. Kalau kecil-kecil ya zaman dulu dia nggak peduli karena kan dia bisa korupsi sekarang kan mungkin agak susah jadinya ya dia mesti dia lah supaya dia nggak korupsi lagi supaya hukum ini ditegakkan ya itu aja sih bu Iya terima kasih Bu Ati Bapak komentar silakan uh, Sebenarnya gaji hakim itu memang kau kecil Nah itu tidak sesuai Tapi sebagian hakim mungkin ada sekitar 40% itu nggak perlu gaji karena untuk satu perkara aja itu bisa antara 200 sampai kalau perdata bisa MM-an itu bu satu perkara itu kalau nggak ada MM-an kadang-kadang nggak bisa menang ya, cuma kasihan hakim yang jujur aja yang memang nggak ada dapat sampingan itu ya setengah mati dia ya cobalah pemerintah perhatiin cuma tapi kalau melanggar lagi ya, pakai uang perkara semua itu hukumnya harus berat-berat itu kalau perlu hukum mati itu demikian mari terima kasih Pak Herman komentar Anda bagaimana Bapak kalau menurut saya ya wajar lah itu dinaikkan gitu ya naikkan 50 persen atau berapa gitu ya Tapi dengan catatan itu yang uh, agen di Jakarta Halo? akhirnya di Jakarta suara kereta besar itu juga jangan istilahnya pada main eh, korupsi atau apa atau main apalah gitu ya karena itu akan eh, merugikan bagi keadilan bagian、uh, eh, hakim itu kan juga nanti di akhirnya terus mempertanggungjawabkan jadi ya wajar kalau gaji、uh, gaji dinaikkan tapi jangan catatan jangan bermain mata gitu aja Bu Oke terima kasih Pak Tommy Pak Adi selamat sore Sore Mbak. Komentarnya Pak? Ya memang pemerintah Indonesia ini memang kacau balau. Itu kan memang hakim itu kan eh, apa keadilan untuk memutuskan yang salah atau yang benar ya. Memang selerinya juga harus cukup itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah jadi jangan sampai hakim itu main mata, dapat cokokan dan lain-lain. Jadi memang banyak yang harus dibenerin di pemerintah ini pemerintah dari atas sampai bawah memang rusak semua terus terang seharusnya hakim itu memang gajinya harus cukup cukup harus layak hidup tapi kalau memang itu nanti terjadi, terjadi penyalahgunaan korupsi, suap itu harus dihukum seberat-beratnya kalau perlu hukuman mati jadi jangan sampai itu ada misalnya kesejahteraan kurang dan lain-lain gitu, Ya, Iya, terima kasih Pak Adi. Halo. Iya, silakan Pak Tony saya setuju dinaikkan. Dengan begitu secara perlahan hakim itu sadar kalau dari gaji saja dia cukup, ngapain dia korupsi. Dan selama ini memang sistem lama diciptakan supaya semua orang korupsi, gaji nggak dinaikin. Ya dia punya anak istri bagaimana bisa hidup. Demikian aja Bu. Baik, terima kasih Pak Tony komentarnya.